Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih yang diberikan catatan kaki oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullahi alaih. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru yaitu yasbutu taba'an ma la yasbut istiqlalan sesuatu yang mengikuti itu akan ada hukumnya. Yang mana kalau sesuatu tersebut sendirian tidak ada hukumnya. Paham belum ini? Jadi sesuatu ini akan ada hukumnya kalau ngikutin yang lainnya. Kalau sendirian dia tidak bisa ditetapkan hukum di situ. Contohnya, antum jual sapi, sapinya hamil atau bunting sapinya. Antum nggak boleh aku jual sapi ini plus anak yang ada di dalamnya. alhamdulillah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena anak itu tabaan. Anak yang ada di dalam kandungan sapi tadi itu ngikutin sapinya nggak? Ngikutin sapinya. Nah itu kalau jual ya udah, aku jual sapi bunting selesai. Alhamdulillah. Jangan antum ngomong aku jual sapi ini plus ha, ah, anak yang ada di dalamnya. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena belum tentu anak yang di dalam sapi itu hidup nanti, gitu loh. Paham ya? Jadi yang lebih amannya ngomong apa? Aku jual sapi ini dalam keadaan bunting. Paham? Berarti otomatis itu tabaan. Tabaan tuh ya mau nggak mau anak yang di dalam sapi tadi ikut gitu loh. Nggak boleh atau bisa pisahkan sendiri, anaknya sendiri, ibunya sendiri. Paham ya? Ibunya ini 10 juta karena di dalamnya ada anaknya, anaknya 2 juta setengah misalkan. Akhirnya 12 juta 500. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh ini kaidahnya? Yasbutu tabaan malah la yasbut istiqlalan sesuatu itu dia akan ditetapkan hukum kalau mengikuti yang lainnya dan tidak ditetapkan hukum kalau sendirian, istiqlalan sendirian. Paham belum ini? Paham belum ini? Ibrahim? Paham insyaallah? Paham belum? Eh, contohnya antum makan korma, ada sedikit ulatnya di dalamnya. Itu kalau ulatnya ngikutin korma, ya halal-halal saja. Antum makan korma walaupun ada ulatnya. Tapi alam sendirikan ulatnya antum cabutin sendirian, antum makan ulatnya gitu nggak boleh. Paham belum? Paham belum? Jadi hukumnya itu diikutkan karena ngikutin ini gitu loh. Sesuatu itu ngikutin, ngikutin korma tadi itu. Ulat korma dari mana sumbernya? Jadi korma itu sendiri. Iya enggak? Enggak ada ulat korma kemudian ada ulat luar masuk ke korma itu. Paham ya? Jadi ketika antum lihat korma kok ada kayak ulatnya itu, itu ulatnya dari korma itu dengan seizin Allah taala bukan dari luar ulat masuk ke korma itu enggak ada. Nah, tapi kalau antum sendirikan ulatnya, antum sabutin ini, sendiri kan satu, dua, tiga, empat, lima, lima ulat tadi itu. Boleh nggak tuh makan ini? Nggak boleh, sendirian nggak boleh. Tabaan. Tabaan tuh ngikutin, paham belum? Contohnya gini. Antum jual buah mangga yang ada di pohon. Paham ya? Nah, posisinya mangga ini sudah siap dipanen. Perhatikan ini ya. Mangganya sudah siap di panen Ternyata ada beberapa mangga yang masih muda. Paham ya? Nah, dia diikutkan di apa? diikutkan dengan hukum global tadi, hukum secara ghalibnya. Kebanyakannya semuanya bisa dikatakan sudah siap panen sudah ikut itu, enggak dipisahkan. Nah, itu nanti ada pembahasan ya ada pembahasan tersendiri. Contoh yang lain. Aku jual rumah ini, mau enggak mau ya tiangnya masuk dijual enggak? Eh, masuk kan? Jangan ngomong rumah ini tak jual kecuali tiangnya. oh ya, kecuali tiangnya karena posisi tiang itu tabaan. Tabaan tuh ngikutin rumah itu itu ya, Pak. maksudnya ini ya? Eh, kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimatullah alaihi wa dzalika al masaila was-suwara at-tabi'ah li ghairiha yashmaluha hukm yashmaluha nam hukm matbu'iha masyaallah. Yang demikian itu permasalahan-permasalahan eh, dan bentuk-bentuk atau dan bentuk-bentuk yang mengikuti yang lainnya dia akan apa? mengikuti atau mencakup padanya hukum yang diikuti. Jadi sesuatu yang mengikuti, dia akan mendapatkan hukum yang diikuti. Paham Apa maksudnya ini? Sesuatu yang mengikuti ini, dia akan apa? Mendapatkan hukum juga seperti yang diikuti gitu loh. Kalau sendirian nggak ada hukumnya. nggak boleh terapkan hukum. Contohnya tadi itu. Antum jual sapi dalam keadaan bunting. Boleh nggak antum sendirikan ini sapinya ini harga 10 juta. Terus kemudian anak yang di dalam sapi tersebut 2 juta setengah. Dipisahkan itu boleh nggak? Nggak boleh karena tabaan. Paham? Seperti halnya tadi itu antum makan apa? Makan pisang. Di dalam pisangnya ada ulatnya. Ya halal-halal aja makan. Orang itu enggak tahu juga. Posisinya juga enggak bisa antum ngetes satu persatu misalkan di teliti gitu. Paham ya? Tapi kalau antum sendirikan ulat tadi antum sendirikan untuk keluarin, kok antum makan ulatnya toh enggak boleh. Paham belum? Nah, ini penting sekali kita lihat. Fala fala bi hukmin. Jangan sekali-kali permasalahan-permasalahan tadi itu sesuatu yang mengikuti tadi itu jangan disendirikan dengan satu hukum. Ingat-ingat, jangan disendirikan dengan satu hukum. Falau ufridat bihukmin, kalau seandainya permasalahan tadi itu disendirikan dengan satu hukum, la sabatalaha hukmun akhar, akan muncul hukum yang lain lagi. Ya enggak? Semula ulat tadi itu yang ada dalam kurma, semula ketika gabung dengan kurma halal enggak? Halal. Tapi kalau untuk sendirikan muncul hukum lain enggak? Muncul hukum lain yaitu enggak boleh. Apa ah, belum? Antum ketika makan mangga, mangga yang kalau sudah matang sekali itu kan di dalamnya kadang ada semacam eh, makhluk-makhluk yang kecil itu ya. Nah, barakallahu fiikum yang mungkin ulat itu ya. Nah, itu kalau gabung dengan mangganya itu ya halal-halal saja itu loh antum makan. Terkadang ada seperti itu kan? Tapi kalau antum sendirikan ulatnya, antum sendirikan, memiliki hukum sendiri, ulatnya enggak boleh dimakan. Ya enggak? Termasuk binatang yang menjijikkan itu. Mohon insyaallah. Paham belum? Nah, sekarang antum makan roti, taruhlah di dalam rotinya ada kecoaknya. Antum enggak tahu misalkan. Antum makan saja. Tabaan. <laughs> itu kalau antum seperti itu, ya kan enggak tahu. Tapi kalau antum tahu, wah ada kecoaknya. Kecoak sendirikan kemudian antum makan rotinya, kecoaknya juga enggak boleh. Paham belum ini? Nah, kita lihat lagi. Ini pembahasan banget bagus ya, sering muncul ini. Wa hadha huwal mujib li kauni katsirin minat tawabi'. Inilah faktor yang mengharuskan Dikarenakan kebanyakan daripada tawabi sesuatu yang mengikuti tukhanifu ghairaha, menyelisih yang lainnya. Fa yuqalu fiha maka dikatakan pada permasalahan tersebut innaha sabidatun ala wajhi tabah Bahwasanya permasalahan-permasalahan atau bahwasanya sesuatu yang mengikuti tersebut dia akan ditetapkan hukumnya dalam bentuk mengikuti. Amin. Dia ditetapkan hukumnya dalam bentuk mengikuti, mengikuti yang diikuti. Kalau yang diikuti halal, dia halal. Tapi kalau antum pisahkan menimbulkan hukum tersendiri. Memunculkan hukum tersendiri. Faham belum ini Abdullah? Jadi kalau antum sendirikan, malah muncul hukum baru gitu loh. Tapi kalau antum ikutkan dengan sesuatu yang halal, halal. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Aku jual sapi bunting ini. Boleh nggak gitu? Boleh. Karena antum ikut kanan dalamnya, tapi kalau antum sendiri kan, aku jual sapi bunting ini plus anak yang ada di dalamnya. Dihargai sendiri anaknya tadi. Hukumnya haram. Karena kita nggak tahu apakah anaknya nanti hidup atau tidak. Amnun. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Mahum insyaallah? Ewa. Nanti juga masuk dalam kategori seperti ini apa? Nah, barakallahu fiikum jual beli yang majhul itu juga nggak boleh nanti. Eh, nggak boleh juga ya kita lihat. Walihada amsilatun kasiratun dalam permasalahan ini memiliki contoh-contoh yang banyak. Minha di antaranya katsirun min af'alis salah wa tartimia. Banyak sekali dari ritual-ritual perbuatan salat dan juga tartibha, urutan-urutannya. Lalu belum maksudnya ini? Urutan-urutan salat. Contohnya gini. Antum ketika salat masbuk terlambat, imamnya ruko Paham ya? Nah, antum otomatis ngikutin ruko enggak? Begitu rukuk langsung rukukan itu. Nah, kalau sholat sendirian boleh enggak langsung rukukan, tuh, Boleh enggak? Langsung rukuk nggak boleh. Ah, belum, antum sholat masbuk, imamnya sujud. Antum datang mulai dari awal takbiratul ihram Allahu akbar, rukuk dulu. Idal dulu baru sujud atau langsung ikut sujud? Sujud. Tapi kalau sendirian antum sholat sendirian langsung sujud. Bagaimana? Sah nggak sholatnya? nggak sah. Tabaan namanya ini, tabaan. Jadi makmum itu mengikuti imam. Inna ju'ilal imam liyutam mabih faidah kabbara fakabbiru. Ya kan? Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikutin. Apabila imam takbir, takbirlah kalian. Paham belum nih? esan. Mahfum sholat. Antum sholat langsung sujud boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau ngikutin imam? Boleh, wajib kita ngikutin imam. Nah, paham maksudnya? Eh, cuman para ulama menyarankan, menganjurkan diawali dengan takbiratul ihram dulu. Allahu akbar, langsung sujud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena takbiratul ihram rukun atau syarat atau wajib rukun, sehingga enggak boleh ditinggalkan. Mohon insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Lau fa'ala musalli wahdah itu shalah. Kalau seandainya orang yang salat itu melakukan perbuatan itu sendirian, batal salatnya. Kenapa? Karena dia sekarang posisinya makmum gitu loh. Paham Jadi kalau dia langsung sujud batal salatnya, langsung iktidal batal salatnya. Tapi kalau ngikutin imam, ya memang itu keharusannya. Apa dalilnya tadi? Inna ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk di, diikutin. Mohon insyaallah. Nah, kita lihat lagi. Fa'idah idza kana ma'al imam wajib alaihi mutaba'ata masya Allah. Kalau seandainya makmum itu atau orang yang sholat tersebut bersama imam, maka wajib untuk mengikuti imamnya. Enggak ya, boleh makmumnya sendiri gerakannya, ngikutin imamnya, ngikutin imamnya. Wasaqata wujubu al-madhkurat li mutaba'ah. Dan digugurkan kewajiban yang disebutkan tadi itu karena dalam rangka mutaba'ah mengikuti. Seharusnya i'tidal dulu, seharusnya rukuk dulu, tapi karena imamnya sujud, antum cukup tak ihram langsung sujud. Paham belum ini? Tapi kalau sendirian antum datang salat langsung Allahu akbar sujud langsung. Sah enggak salatnya? Batal. Ini namanya apa namanya? Tabaan. Sesuatu yang mengikuti itu ngikutin hukumnya. Mengikuti hukum yang diikuti. Paham maksudnya nih? Manakala imamnya nah barakallahu fiikum sujud kita ikut sujud. Kalau kita sendirikan langsung sujud, sah enggak salatnya? Enggak sah. Kita lihat lagi. Kata beliau, kal masbuk bi raq'atin fi ruba'iyyati fi ruba'iyyah mahall tahash mahall tashahhudihi al-awwal ba'da ma yusalli raq'atain masyaallah. Seperti orang yang masbuk, masbuk orang yang salatnya tertinggal ketinggalan satu rakaat pada salat yang empat rakaat. Ketinggalan satu rakaat pada salat yang empat rakaat. Berarti kapan itu? Yaitu pada tempat tasyahud pertama. Ba'da ma yusalli raq'atain setelah salat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, nah barakallahu fikum kan ada tasyahud awal ya enggak? Nah itu. Antum dapatnya posisi seperti itu. Langsung ikut tasyahud atau ngulangi dari awal? Ngikut tasyahud, ikut imamnya. Kalau sendirian boleh enggak? Enggak boleh ini. Ini penting sekali, bagus sekali ini ya. Lakinnahu sayaqumu ma'a imamihi fi dzalikal mawdhi' Akan tapi dia pasti akan mengikuti ya, melaksanakan sholat bersama imamnya pada tempat tersebut. Maksudnya pada tempat ketika dia eh, ketika dia menjumpai tasyahud pun ikut tasyahud itu. Mahum insyaallah. Eh, wa na'am. Kita lihat lagi kata beliau Kama annahu yatashahhad atas atas tashahhud al awal. sebagaimana dia tasyahud tasyahud yang pertama ma imamihi bersama imamnya. Ba'da min shalli wahidah, setelah dia salat satu Na'am barakallahu fikum rakaat tadi. Walau saha imamuhu. Ini penting kali. Kalau seandainya imamnya itu lupa, lazimal ma'mum mutaba'atu mutaba'atahu fi sujud fi sujudis sahwi. Kalau imamnya lupa, maka wajib makmumnya mengikuti imamnya pada sujud sahwi. Belum, walaupun makmumnya enggak lupa. Antum sekarang ketika salat enggak lupa, tapi imamnya lupa. Imamnya sujud sahwi, ngikutin enggak antum? Ngikutin. Innamal ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu jadikan untuk diikutin. Tapi kalau antum tiba-tiba langsung datang salat langsung sujud sahwi langsung itu. <laughs> Gimana kira-kira? Enggak bisa. Antum walaupun nggak lupa, kenapa kok harus ikut sujud sahwi ngikutin imamnya gitu, tabaan namanya, tabaan. Mengikuti. Paham maksudnya nih? Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azdan wa azdakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Kata beliau di sini, walau lam yashul ma'mum, walaupun makmumnya nggak lupa. Jadi antum nggak lupa pun kalau imamnya sujud sahwi ikutin nggak? Ngikutin. Lakin lakin nah, lakin wajib alaihi taba'an li imamih tapi wajibnya atas orang tersebut karena mengikuti imamnya paham maksudnya ya karena mengikuti imamnya wajibnya itu bukan karena sendirian tapi mengikuti imamnya gitu loh ya karena imamnya lupa nah maka makmum tadi walaupun enggak lupa mengikuti imamnya mahum soal ini mahum soal ayo na'am barakallahu fikum kita lihat lagi wa minha contoh yang lainnya Ida bada solahus samar kalau buah itu sudah mulai nampak layak untuk dipanen jaza bai'ul jami' diperbolehkan menjual semuanya walaupun terkadang ada nggak yang belum siap itu contohnya di pohon kelihatannya masya Allah sudah siap untuk dipanen semuanya ternyata apa antum jual ada beberapa yang masih apa masih belum saatnya untuk dipanen tapi kan yang kita hukumnya apa agelapnya kebanyakan buah ada di situ paham belum nah jadi perlu diperhatikan baik-baik yang dihitung yang mana yang dihitung yang aghlabnya tadi itu. Yang lainnya namanya tabaan. Aslinya kan nggak boleh menjual buah sebelum saat dipanen. Karena nanti khawatirnya apa? Nah, belum tentu dia nanti sampai besar kemudian tumbuh bagus. Paham ya? Istilahnya apa istilahnya? Buah yang masih awal-awal itu, itu kenapa dilarang dijual dalam keadaan yang dihukumnya adalah buah yang sudah siap untuk panen karena belum tentu nanti dia sampai kepada tahapan waktu pemanenan tadi itu. Bisa jadi nanti gugur dulu gitu bang ya. Biasanya kalau buat seperti itu kan. Makanya diperintahkan agar menjual itu ketika sudah saat untuk di Nah ini. Wa kana alladhi lam yabdu salahu tabi'an lima bada salahu. Maka buah yang belum nampak kelayakan untuk dipanen tadi itu mengikuti buah yang sudah layak untuk dipanen. Paham belum? Jangan malah apa? Nah, barakallahu fikum diikut di, di, di, dijual sendiri misalkan taruhlah sudah yang sudah layak dipanen ini tak Hargai sendiri yang ini nggak bisa. Paham ya? Yang dihukumi yang layak dipanen tadi ataupun yang lainnya ngikutin tabaan. Paham maksudnya? Ya ambar kalau fikum seperti itu. Ikhwan fitna az dan wa kita lihat lagi. Tapi ada juga benda yang kita bisa menjual dalam keadaan dilepas-lepas, dipisah-pisah. Paham ya? Contohnya mobil. Hukum asalnya untuk jual mobil harus full semuanya. Paham ya? Tapi terkadang mobil tersebut jangan antum jual cuma rodanya dulu. Nah, mobilnya di rumah, lepas rodanya jual dulu rodanya. Nah, besok lagi jual kampas kampas remnya. Besok lagi jual spionnya. Besok lagi dijual kerangkanya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi kalau atom jual mobil, paham ya? nggak boleh anak jual mobil ini kecuali rodanya misalnya. Nggak bisa karena rodanya ngikutin mobil tadi itu. Paham maksudnya? Nah, seperti tadi tuh, atau jual rumah ini kecuali tiangnya roboh nanti. Paham maksudnya? Nah, karena tiang ikutin rumah tadi itu. Paham maksudnya ini? Eh, ambar nah, kalau fikum seperti ini hendaknya difahami. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa kadzalika la yajuz bai'ul majhulat, ya kan? Allati lam tusaf wa lam yarahal mushtari. Seperti itu pula enggak boleh menjual barang yang tidak diketahui yang tidak diketahui sifatnya dan yang mau membeli pun tidak melihatnya. Ana mau jual barang. Eh, barangnya apa? Ya pokoknya barang. Mau beli enggak katanya. Lah barangnya enggak ketahui. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti ini tidak diperbolehkan karena nanti termasuk menjual barang yang majhul. Aku jual semua ikan yang ada di kolam ini katanya. Lah ikannya berapa? Pokoknya ada gitu. Dibeli satu juta, ternyata ikannya tiga, itu pun Tangan tiga itu bawal itu. Ikan bawal teman-teman. Dia ngomongnya gini, aku jual semua ikan yang ada di dalam kolam ini. Kata pembelinya siap katanya. Berapa? Satu juta aja katanya. Ternyata dipanen cuma tiga <laughs> bawal itu pun. Ya, lele masih mending bawal ini ya. Allah musta'an. Nah, ini berarti kan majhul gitu loh. Ini juga dilarang jual beli majhul seperti ini. Yang tidak diketahui sifatnya dan pembelinya pun belum melihatnya. Jadi bagaimana caranya? Dipanen dulu, ditunjukkan ini loh ikannya. Paham ya? Ikan bawel. Nah, tiga tadi itu ya. Nah, barakallahu fikum ditunjukkan itu jelas kalau itu. Contoh yang lain, aku jual ikan yang ada di laut. Laut milik siapa Atau ikannya mana? Jenisnya apa? Ternyata ikan paus yang besar. Paham ya? Aku jual semua ikan di laut katanya. Laut milik siapa? Itu juga termasuk apa? Menjual barang yang tidak dimiliki enggak boleh juga. Paham ya? Oleh karena itu saran eh, bagi para pedagang atau para, para pembisnis kalau jual beli online harus jelas. Paham ya? Kalau dia nampilkan sandal Eiger ori, ditampilkan sifat-sifatnya, eh, nomor serinya, paham ya? Tanda keasliannya. Ya ketika itu dia nampakkan benar-benar apa yang dia kirim. Jangan menampakkan ketika dia menjual, tapi ketika sudah dibeli yang datang KW. Nah, ini resiko nanti. Paham belum? Jadi jual beli itu harus benar-benar sifatnya jelas. Pembeli melihat. Kalau online kan gitu, sama-sama dikirim gambarnya ini. Yang dikirim gambarnya ori, yang datang KW. Paham ya? Ini kan penipuan seperti itu. Karena sering terjadi seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sering terjadi seperti itu. Asli enggak, Pak? Asli. Ternyata asli <laughs> palsu, aspalan itu. Paham ya? Seperti itu. Allah musta'an. Hati-hati. Banyak penjualan seperti itu modelnya. Lakinnaha idza kanat tabi'atan li ghairiha jaza dzalik ini. Akan tetapi kalau seandainya sesuatu yang tidak diketahui tadi mengikuti yang lainnya boleh. Paham belum? sesuatu tersebut mengikuti yang lainnya boleh. Caranya bagaimana contohnya? Contohnya, nah barakallahu fikum dia ngomong. Eh, ngomong aku jual ikan lele yang ada di kolam ini. Nah, barakallahu fikum kurang lebihnya ya. Kalau dipanen satu kental lah taruhlah. Ternyata di situ selain ikan lele ada lagi ikan-ikan kecil water. Nah, itu nggak dihitung dia, yang ngikutin ada tambahan. Ya, jadi nggak dihitung sendiri nanti. Paham ya? Karena posisinya ngikutin. Paham belum? Atau ikan lele yang besar sudah layak dijual. Ternyata ada ikan lele yang masih anak-anak di situ. Paham ya? Itu enggak dihitung sendiri, tabaan. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Eh, kata beliau, "Lakinnaha idza kanat tabi'atan li ghairiha jaza dzalik." Tapi kalau itu sesuatu yang mengikutinya, walaupun tidak dijelaskan sifatnya, itu diperbolehkan. Paham belum ini? Kalau yang pertama tadi itu enggak boleh menjual barang yang majhul, yang tidak disebutkan sifatnya, dan pembeli juga tidak bisa melihat. Paham belum ini? Enggak boleh harus benar-benar jelas yang dijual itu ori atau KW, sifatnya bagaimana, pembeli melihat itu loh. Maksudnya ya, jual beli online pun enggak masalah, tapi pembeli harus melihat barangnya. Nah, barakallahu fikum, pembeli harus melihat nah barang barangnya. Ya, paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau di sini lakinnaha idza kanat tabi'atan li ghairiha. Tapi kalau sesuatu yang enggak nampak tersebut ngikutin yang lainnya boleh asasatul hitan seperti nah barakallahu fikum perlengkapan-perlengkapan hiton, hiton itu tembok banyak pondasi-pondasi tembok ngikutin kan itu ngikutin walaupun enggak diklik, enggak aman enggak ketahuan tapi kan pondasinya ada di dalamnya ya enggak enggak perlu antum merinci sendiri aku jual rumah ini plus pondasinya perlu enggak ngomong kayak gitu enggak perlu karena rumah ya ma'ruf rumah itu ya sama pondasinya Masa antum jual rumahnya pondasinya tidak? <laughs> Gimana gitu? Orang tepat kan? Orang tepat. Nah, barakallahu fiikum. Ini bagus sekali ini. Idza bi'at ad-dar tadkhul tab'an li bai'id dar al-ma'lumah. Kalau rumah itu dijual, maka sepertinya apa tadi? Pondasi-pondasi tembok tadi mengikuti eh, masuk mengikuti yang dijual rumah tadi itu. Otomatis rumahnya dijual, temboknya ya ikut itu loh istilahnya. Aku jual rumah ini kecuali pondasinya. Enggak, enggak benar seperti itu. Paham belum Isa? Paham gambarannya? Ayo na'am. Kalau jual beli majhul ma'ruf ya. Seperti yang anak sebutan tadi itu, aku jual semua ikan yang di laut, enggak tahu ikan siapa, kemudian ikannya apa. Panen dulu baru jual gitu loh ya. Seperti itu na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya nomor satu itu qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih hunaka mithalun akhar li bai'il majhulat. Di sana ada contoh yang lain mengenai jual beli sesuatu yang Majhul enggak ketahui. bahwa bai'ul hamal. Menjual hewan yang lagi hamil. Kalau hewan itu seringnya disebut dengan apa? Apa? Nah, itu kan itu jenisnya. Betina jantan jenisnya. Kalau istilahnya itu kalau hewan hamil atau bunting. Eh, bunting ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, ini kasusnya sekarang menjual hewan yang bunting. Falau qala kalau ada orang ngomong, bi hadis syata bimi'atin wahamlaha bi bi masya Allah ini. Dia pengen dapat dua apa? Dapat dua bayaran ya. Aku jual kambing ini kepadamu dengan harga 100 100 real misalkan ya. Dan enam hamilnya, buntingnya ini juga dijual dengan harga 50. Ini termasuk jual beli yang dilarang. Kenapa? Karena belum tentu yang ada di dalam kandungan si kambing tadi itu, paham ya? Belum tentu nanti ketika lahir selamat gitu loh. Jadi menjual sesuatu yang tidak jelas kan gitu. Nah, mohon insyaallah antum paham? Paham? Ayo, kita lihat lagi. Lam yasihul bai' enggak benar jual beli seperti ini. Bainama law ba'a syatan hamilan la sahal bai'. Nah, kata beliau, akan tapi kalau dia itu menjual kambingnya, kambing yang bunting tadi, dibenarkan. Itu boleh melarang jual kambing bunting enggak masalah. Tapi kan ngomongnya aku jual kambingnya bunting ini kan gitu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi diperbolehkan. Nah. Ikhwan fi din azdan wasakumullah kita lihat lagi di sini. Kamalau kal kalau seperti halnya ketika orang mengatakan syata syata bimi'atin wa khamsina wa hiya hamil. Ini malah boleh. Aku jual kepadamu kambing ini dengan 150 real dalam keadaan dia hamil. Boleh enggak? Boleh. Dalam keadaan dia bunting. Tapi kalau antum pisahkan aku jual kambing ini plus buntingnya. Paham ya? Nah, buntingnya dihargai sendiri, kambingnya harga sendiri malah enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau antum jual langsung terang-terangan aku jual kambing bunting ini harga 150 real misalkan. Apa maksudnya? Itu boleh. Namanya tabaan, ngikutin. Paham soalnya ya? Nah, kita lihat lagi. Kata beliau sahal baik. Jual belinya sah kalau tadi itu. Li'annahu yasbut taba'an malah yasbut istiqlalan. Dikarenakan yang namanya na barakallahu fikum kebuntingan tadi itu itu akan ditetapkan hukum itu karena ngikutin yang diikutin. kebuntingan ini ngikutin kambingan itu. Paham ya? Nah, yang dia itu tidak memiliki hukum tersendiri kalau sendirian. Karena nanti kalau dipisahkan lain lagi hukumnya. Kalau antum pisahkan hukumnya apa tadi? Haram, ya enggak? Hukumnya haram. Mahum insyaallah nih, Muhammad, mahum. Ayo antum. Ayo na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azzani wasakumullah, kita lihat yang atasnya lagi. Wa min hadi antaranya juga ijbaru asy-syariq ma'a syarikihi 'alal imarah fil asya' al-mustarakah. Yaitu syariq syariq itu maksudnya adalah teman teman yang apa yang istilahnya apa ya? Nah, barakallahu fikum berserikat dalam satu barang. Dia beli rumah dibeli dua orang. Nah, barakallahu fikum, nah beli rumah, satu rumah dibeli dua, dua orang. Nah, satu rumah dibeli dua orang. Nah, ini namanya syarik. Syarik itu syarikuhu wa syarikihi. Syarikuhu ma'a syarikihi. Maksudnya dua orang namanya syarik namanya. Paham ya? Kerjasama urunan untuk beli satu rumah itu loh. Ewa. Ijbal syarik ma'a syarikihi. Nah, temannya tadi maksa Teman apa? Teman barang barakallahu fikum yang berserikat. 'Alal imarah fil asya' al mustaraka Untuk apa? Memaksa untuk memakmurkan barang-barang yang dibeli secara bersamaan. Paham ya? Nah, paham belum ini? Kita lihat. Ma'annahu law kana wahdah lam yud lam yujban alat-alat ta'mir. Bersamaan dengan itu kalau seandainya dia sendirian, kalau sendirian belinya rumah sendirian, gak mungkin dia memaksa orang untuk apa? memakmurkan rumah tadi itu. Kenapa kok ini Karena temannya ini ikut beli gitu loh. Tabaan berarti kan kalau yang si A ini sama-sama memiliki rumah, rumahnya rusak, otomatis si B harus paksa untuk membantu ngerjakan, ngerjakan. Bukan semuanya nanggung si A. Amlum. Berbeda halnya kalau si A sendirian beli rumah. Nyuruh nggak dia nyuruh si B nggak kira-kira? Nggak nyuruh kalau rumahnya rumahnya tadi yang beli si A. Nah, si A ini nggak akan nyuruh si B untuk membantu ngerjakan rumah. Tapi kalau satu rumah dibeli sama si A sama si B, berserikat berarti kan? Berserikat ini ya. Maka ketika ada kerusakan, ya tanggung jawab bersama. Nah, tabaan. Wa kadzalika ijbaruhu 'alal bai' idza talabu syarik fima tadur fima tadur qismatuhu. Seperti itu pula teman yang berserikat dalam satu barang tadi itu memaksa untuk menjual. Mau enggak mau harus apa? Temannya tadi mau untuk menjual juga. Karena kalau enam satu rumah dibeli dua orang, kemudian jual satu toh, itu kurang tepat. Jualnya pun pertama ketawarnya ada si B. Si A sama si B nah membeli barang rumah misalkan dibeli dua orang. Paham belum? Dibeli dua dua orang. Si A ini ketika ingin menjual barang tersebut harus ngomong si B. Si B, anak kelihatannya butuh uang ini. Mau nggak antum membeli yang bagian anak gitu loh. Ngomong si B dulu. Nggak boleh si A ini jual ke orang lain gitu loh. Karena bisa jadi nanti si B nggak cocok dengan orang lain tadi yang beli. Paham belum? Nawari dulu sama si B karena berserikat dalam satu barang tadi itu. Paham? Kalau si B bilang, "Afan anak lagi enggak punya uang ini, jadi enggak bisa. Jual aja ke orang lain, selesai urusan." Paham maksudnya ini? Ini namanya saling pengertian antara si A dan si B berserikat dalam satu barang tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, maka seperti itu pula apa? Enam teman yang berserikat tadi memaksa Nah barakallahu fikum pasangannya untuk menjual barang tadi itu Nah, kalau membahayakan bagiannya. Kalau bagiannya itu membahayakan, nah mungkin karena sudah rusak, sudah saatnya atau semisalnya maka diperbolehkan seperti itu. Mahum insyaallah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Wa min naqbal qaul al mar'ah. di antaranya juga termasuk permasalahan yang penting juga, nah kita menerima ucapan seorang wanita fikoh terpercaya. Fir radha', masalah radha'. Rodok itu masalah apa? Menyusui. Berapa, berapa kali nyusu dikatakan anak sepersusuan? Tiga kali nyusu sampai? Masya Allah. Kurang. Hah? Berapa kali nyusu sampai kenyang? Orang dikatakan anak sepersusuan? Hah? Berapa kali nyusu? Seorang anak dikatakan anak sepersusuan antum? Lima kali nyusu. Paham ya? Dulunya sepuluh kali nyusu dihapus. Jadi lima kali nyusu, nyusu kenyang, nyusu kenyang, nyusu kenyang sama lima kali dikatakan anak sepersusuan. Nah, persaksian seorang wanita yang sikoh dalam masalah menyusui nah itu diterima. Wa yatarattab 'ala dzalik infisah hal nikah. Dan berakibat dari pengakuan wanita tadi itu dipisahkannya pernikahan. Contohnya gini, si A nikah dengan si B si A nikah dengan si B. Ternyata enggak taunya, nah barakallahu fiikum, si B ini pernah disusui oleh ibu si A. Amulum. Si A nikah dengan si B. Ternyata si B ini pernah nyusu sama si C. Si C ini ibunya si A. Paham enggak? Paham belum antum? Si A laki-laki, si B perempuan. B ini dinikahi sama si A, Ternyata B ini pernah nyusu sama si C. Si C ini ibunya si A itu loh. Ngaku. Wah ini dulu pernah tak susui ini lima kali nyusu. Paham ya? Nah, berarti dia saudara sepersusuan. Batal nikahnya gitu loh maksudnya. Gak boleh dilanjutkan walaupun sama-sama cinta. Sama-sama senang. Paham ya? Gak boleh dilanjutkan karena gak boleh menikahi saudara sepersusuan. Ya gak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Ma'anal mar'ah la yukbal Qauluha padahal perempuan itu nggak diterima ucapannya fitolak dalam masalah perceraian. Kalau masalah perceraian nggak terima dia untuk bersaksi. Nah, Paham maksudnya ya? Lakinnahu ja'a taba'an liqabuli qauliha fil radha. Akan tapi di sini taba'an dia. Taba'an itu mengikutin saja. Mengikutin untuk terima ucapannya dalam masalah radha karena radha itu yang nyusui laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki yang anak yang dia susui namanya apa? Kalau yang perempuan itu menyusui. Kalau anak laki-laki yang disusui namanya apa? Hah? Kalau anaknya istilahnya apa anaknya nih sama ibunya tadi itu minum susu. Istilahnya apa? Kalau ibunya menyusui, kalau perempuannya menyusui, kalau anaknya menyusu. Paham ya? Istilahnya gitu kan? Jangan sampai tertukar karena beda artinya. Menyusui dia yang menyusui menyusui ibunya tadi menyusui. wah, Maksudnya nih ya, wa tuh katsirah contohnya banyak sekali. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan ini insyaallah sudah clear ya. Jangan sampai antum melupakan karena ini penting sekali. Seperti tadi itu masalah antum makan apa? Kurma kok ada ulatnya. Eh, itu halal-halal saja, tapi kalau ulat antum pisahkan atau makan ulatnya sendiri haram. Paham ya? Karena hukumnya tabaan tadi itu. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu salamatan wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.